bab, maja anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin sebab kekufuran bani adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu kepada orang saleh jadi nah. kalau disesuaikan dengan bab beliau rahimahullah berdalil dengan ayat itu dalam surah An-Nisa itu menyoroti orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa ya, salah satu dari yang tiga. Nah, karena kalau orang kalau disebutkan di sini hum fi salihin ini adalah pujian berlebih-lebihan tetapi nah ini orang-orang Nasrani jatuh dalam sikap ini. Adapun orang Yahudi, mereka dilarang la taghlu itu dalam keadaan dalam hal celaan. Walaupun dalam sisi yang lain mereka gulu kepada Uzair. Ya, Uzair. Nah, dalam hal ini terhadap Nabi Isa, mereka hulu melampaui batas dalam hal celaan. Nah, dan itu memang kebiasaan mereka. Nah, yang supaya kita ingat bahwa permusuhan mereka dengan Islam, dengan kaum muslimin itu karena agama sejak awal datangnya Rasulullah SAW ke negeri Madinah. Ya, ke negeri Madinah. Bencinya mereka kepada Islam itu sudah sudah. Ya. Nah, ingat ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang siapa Abdullah bin Salam. Oh khairuna wa ibnu khairina ulama alimuna wa ibnu alimina. Masya Allah dipuji orang baik kami, putra orang terbaik kami, Sayyidina wa ibnu Sayyidina, alimuna wa ibnu alimina, subhanallah. Bagaimana kalau dia Islam? Ma'adallah. Apa artinya? Semoga Allah jauhkan dia. Jangan sampai dia masuk Islam. Ini bukti bahwa mereka itu benci kepada Islam, memusuhi Islam. Semoga Allah jauhkan dia jangan sampai masuk Islam. Nah. Keluar Abdullah bin Salam mengucapkan syahadat langsung terbalik. Ya. Qala rahimahullah. <clears throat> Ini yang harus kita ingat dengan ayat Allah juga mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, juga kata Allah dalam ayatnya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud wan wal ladina asyraku. Dua golongan ini. Ya, musyrikin dan Yahudi ini bahu membahu menyerang dakwah tauhid membenci dakwah tauhid. Nah, paling hebat permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin terhadap dakwah tauhid. Nah, maka kita sekarang ini zaman-zaman sekarang ini kita tinggal mengatakan sadaqallah wa rasuluh. Hada ma Allah wa rasuluh. Nah, bertambah mestinya keimanan kita bahwa artinya apa bertambah keimanan kita? Persiapan kita untuk menghadapi apa yang Allah takdirkan dalam hadis-hadis Nabi SAW itu kita siapkan diri kita, keluarga kita. Nah, imam bertemu dengan mereka, ya. Nah itu dalam keadaan menjadi damai ataupun tidak damai, pokoknya nah, ya, siap kita. Mereka tidak akan mungkin ridha kita berada di dalam Islam. Nah, qala wal ghulu huwal mujawazatul haddi bi an yaj'ala lis-salihin min huquqillahi khassatan bihi ini sudah kita lewat. Ya, itu hulu, melampaui batas dengan menyerahkan untuk orang-orang soleh itu sebahagian hak khusus Allah, hak diibadahi, ya, hak uluhiyah. Nah, hak uluhiyah wal ubudiyah ini hak Allah yang tidak boleh diserahkan kepada selain selain Allah, hak-hak yang yang utama. Nah, Fa inna haqqallahi alladzi la yusyariku fi musyafihi musyarik yang tidak mungkin disamai, disaingi oleh siapapun wal kamalul mutlak kesempurnaan mutlak wal ghinal mutlak ketidakbutuhan yang mutlak Allah tidak butuh kepada makhluknya wat tasarruful mutlak ya pengaturan mutlak min jami'il wujuh dari semua sisi ada makhluknya yang bisa mengatur seperti ini enggak maka jangan disembah hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan kamil sekalipun beliau juga yang mencabut rohnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendoakan kepada kepada Allah, minta kepada Allah salawat untuk beliau. Jadi bukan minta untuk beli, kepada beliau. Wa annahu la yastahiqul ibadatu wa ta'alluh ahadun siwa. Jadi tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan digantungi dituju dengan percuma bentuk peribadatan kecuali hanya Allah. Siapa yang nah, faman ghala bi ahadin minal makhluqin hatta ja'ala lahu nasiban min hadil asya' faqad sawa bihi rabbal alamin wa dzalika a'zamu syirik. Nah, siapa yang melampaui batas kepada orang saleh sampai dia menyerahkan sebagian dari perkara ini tadi, kepada mereka berarti dia telah menyamakan Allah Rabbul Alamin dengan makhluknya atau menyamakan mereka dengan Allah dan ini termasuk sebesar-besar syirik. Wa man rafa'a ahadan minas salihin fawqa manzilati alladhi arlati anzalahu Allah biya faqad ghala fihi wa dhalika wasilatun ila syirki wa tarkiddin. Siapa yang mengangkat orang yang saleh keluar dari posisinya yang diletakkan oleh Allah berarti dia telah melampaui batas dan itu merupakan sarana jalan menuju kesyirikan dan meninggalkan agama. Wan nas fi muamalati salihin aksam. Ada tiga golongan, tiga bagian, tiga jenis manusia terkait dengan orang-orang saleh ini. Yang pertama ahlul jafa. Ahlul jafa ini orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang kasar, orang yang jauh dari pergaulan. Nah, alladina alladhi yahdimunahum huquqahum yang biasanya mereka itu nah menelan hak-hak orang-orang soleh tersebut. Artinya tidak gubris, tidak memperhatikan hak-hak orang soleh. Walayakumu nabi hakihim minal hubbi. Tidak memenuhi hak mereka seperti cinta kepada orang soleh. Wal mualati lahum. Loyal, setia, membela, melindungi mereka. Wat menghormati mereka. Wat memuliakan mereka. Ini ahlul jafa Orang soleh sama aja dengan orang jahil bagi mereka. Nah, ini orang ahlu japa. Kalau yang seperti ini ahlu ini orang-orang yang itu. Orang dusun lah, orang pedalaman yang nggak ngerti budaya. Nggak mau bang, tidak mengerti tata kerama. Yang kedua ahlu hulu. Ekstrim kiri, yang ini ekstrim kanannya. Nah, alladzina yarfa'unahum fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu biha. Mereka melepaskan orang-orang soleh itu di luar, yani di luar kedudukan mereka yang diberikan oleh Allah. Mereka adalah hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, diletakkan, diserahkan dia kepada dia hak rububiyah Allah. Dianggap orang saleh itu mengatur alam semesta. Dianggap orang saleh itu memberi rezeki. Ini yang hulu mengetahui perkara gaib seperti perbuatan orang-orang sufi menganggap bahwa Rasulullah tahu perkara gaib. Nah, apa kata Bu Siri kemarin? Wa min ulumika ilmu lauhi wal wal qalam. Nah. Qala wa ahlul haqqi alladziina yuhibbunahum. Yang ketiga golongan ahlul haq. Orang-orang mukmin yang berjalan di atas jalannya para salafun saleh. Mereka mencintai ahlu orang-orang saleh. Wa yuwalunahum, loyal kepada kepada mereka. Membela, melindungi. Wa yaqumuna bi huquqihimul haqiqiyyah. Mereka penuhi hak-hak orang saleh itu secara hakiki dengan benar walakinnahum yubarri'unahu dan yabra'una min alghulu fihim wadi'a ismatahum. Tapi mereka orang-orang yang ahlul hak ini mereka berlepas diri jauh tabarrauna minal ghulu ya berlepas diri dari sikap ghulu cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW tidak membuat mereka sujud meminta berdoa kepada Rasulullah dilarang juga oleh Rasulullah SAW nah bahkan dalam segi lafaz dalam segi lafaz sebagian sebagian nanti mungkin sudah lewat atau nah, belum ya. Nah, perkataan mereka para sahabat, masya Allah wa syi'ta. Kalau Allah kehendaki dan kamu menghendaki, ya subhanallah. Aja'al tani lillahi niddan. Apa kamu mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Nah, tandingan dalam apa? Masyiah. Padahal masyiah Allah itu yang paling berlaku wa ma tasyauna illa an Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kita belum tentu terjadi apa yang kita inginkan. Nah, tapi ini mereka para sahabat walaupun tidak bermaksud ya sampai terjun seperti itu tapi dari lafaz seperti ini sudah di, dianggap salah oleh Rasulullah SAW. Mereka juga berlepas diri dari mengaku menganggap bahwa orang soleh itu punya adalah enam punya kemaksuman maksum terpelihara dari dosa tidak <clears throat> mereka para salafun saleh yakni orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang-orang yang maksum. Bukan orang-orang yang maksum. Tapi keberadaan mereka bersama Rasulullah, kemudian ikut sertanya mereka jihad, berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan ketaatan, membuat amalan-amalan mereka di masa itu apalagi sebelum Hudaybiyah itu nilainya luar luar biasa. Nah, dibandingkan mereka yang masuk Islam juga beriman setelah Sulhul Hudaybiyah ya setelah Fatum Mekah walaupun sama-sama mereka mendapatkan surga tapi lebih nah seperti itu pun mereka nah, tidak menganggap orang-orang yang mereka ini ya, terlebih dahulu masuk Islam sebagai orang-orang yang maksum nah kalau wasalihuna aidan orang-orang saleh itu juga yatabarrauna mereka juga berlepas diri min an yadda'u li anfusihim haqqan min huquqi rabbihimul khasa. Mereka tidak mengakui, tidak mau ya, tidak pernah mereka mengaku-ngaku untuk bahwa mereka punya hak rububiyah seperti hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau tidak menyatakan bahwa diri mereka tahu perkara gaib. Ini orang saleh betul-betul saleh. Nah, kalau mutasallihun orang-orang yang mengaku-ngaku orang saleh, iya. Ya, Nah, tahu dia perkara gaib. Apalagi para habaib, banyak itu di antara mereka orang wali-wali dia menganggap dirinya wali. Ada orang yang tanya hmm, kehilangan keluarganya, kehilangan kerabatnya, sebentar. Nanti saya tahu, saya kasih jawaban. Nah, kemudian datang lagi, saya sudah lihat di neraka tidak ada, di surga tidak ada, berarti dia masih hidup. Hebat kan? Mereka Nah, ada kejadian sampai kepada kita karena memang ada yang mengucapkan seperti ini. Nah, pada kalau betul-betul orang saleh, mereka yang tabarraun, berlepas diri. Tidak akan mengaku bahwa mereka punya status. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pimpinannya orang saleh, yang paling saleh, tidak ada lagi yang lebih saleh dari beliau, itu mengatakanlah Nah, lau a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair, minal khair wa ma masaniya wa ma ya, Allah perintahkan begitu kepada beliau. Nah, kalau aku tahu perkara gaib, pasti aku perbanyak kebaikan, banyak ketaatan, dan aku tidak akan disentuh kejelek, kejelekan. Nah, bandingkan dengan ucapan Abu Siri, wa min ilmu ilmu lauh wal qalam. Di antara ilmumu adalah ilmu tentang lauh dan qalam. Semua yang ada di catatan lauh mahfud itu ketahui oleh Rasulullah. Ta'ala Allah wa mayakul. Nah, Rasulullah bari dari yang seperti ini. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya memang muji tapi kebablasan. Ya. Nah, makanya kalau tidak mereka mengerti tentang bagaimana para salaf, alhamdulillah kemarin di apa namanya salah satu yang dijadikan sumber jazahullah khair Ustaz Muhammad allah menyebutkan ya sumber rujukan sirah itu samping Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, beliau tambahkan, adalah kehidupan para sahabat sehari-hari. Karena mereka adalah saksi-saksi hidup tentang pribadi Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, terasa sekarang kita lihat bagaimana para sahabat itu sehari-harinya terhadap Rasulullah. Mereka cinta kepada Rasulullah tapi tidak pernah. Nah, mereka mengangkat beliau, melepaskan beliau dari kedudukannya sebagai nah, Rob atau yang sebagai Rasul nah, menyerahkan rububiyah kepada kepada beliau. Bertikai para sahabat, nah, salah satu di antara kalian ada yang dusta. Rasulullah tidak tahu. Kalau Rasul tahu perkara gaib, Rasul tinggal tebak, kamu dusta. Tapi tidak. Bahkan ada sahabat yang sobat hmm, tebak yang Rasul apa? ada itu apa anda pernah dapat riwayat seperti itu tapi nah wallah lupa apakah ini apa namanya dengan beliau atau dengan yang lain yang tebak-tebakan. Saya bukan dukun kata Rasulullah. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kama qala Allahu an Isa alaihi salam subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah tidaklah menjadi hakku untuk mengucapkan kecuali apa yang mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, jadi tidak mungkin Rasulullah apa para orang soleh itu berani mengatakan apa yang tidak jadi nah, yang tidak diajarkan oleh Allah kepada kepada mereka. Wa'lam annal huquqa salatatun. Hak-hak itu ada tiga. Terkait dengan Allah dan orang-orang saleh. Juga dalam hal ini juga para anbiya. Hakun khasun lillah. Hak khusus Allah. La yusyarikuhu fihi musyarik tidak ada yang bisa menyamai menyainginya. Wahwa hak ta'alluh ya hak ini ta'alluh lahu wa ibadatuhu wahdah la syarikalah warraghbah wal inabah ilaihi hubban wa khaufan wa raja'an hak khusus hak yang paling azasi di dalam Quran disebutkan ada 10 hak azasi ya dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana dan seterusnya itu 10 hak azati. Hak yang paling fundamental ya. Yang pertama adalah hak Allah yang tidak bisa disamai oleh apapun juga. Hak ta'alluh. Nah, yakni ta'alluh lahu yakni bergantung kepada Allah kesempurnaan mutlak segala sesuatunya apa ini segala-galanya dari semua sisi hanya ada pada Allah milik Allah. kemudian hak ibadah kepada Allah satu-satunya tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian raghbah harap inabah nilai kembali kepada Allah dengan cinta, takut dan rajak itu hak hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini diserahkan kepada selain Allah, ada yang bergantung bersandar kepada sesuatu selain Allah, jatuh dia ke dalam pelanggaran hak asasi yang paling utama ini. Nah, yang kedua hakun khasun rusul Hak yang khusus bagi para rasul. tauki ruhum Menghormati mereka. watabji luhum Memuliakan mereka wal qiyamu bi huquqihimul khassah dan melaksanakan hak mereka yang khusus ya hak-hak mereka yang khusus nah memenuhi hak-hak khusus mereka mereka ini rasul ya dilindungi dibela dihormati dihargai dicintai nah ini hak-hak khusus beliau nah lihat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah ya setianya mereka. Dalam peristiwa Hudaybiyah disebutkan bagaimana nah, setiap kali berwudu mereka hampir nah, berebut hampir bunuh-bunuhan karena berebut air wudu beliau. Kalau beliau meludah, tidak ada yang jatuh ke tangan ke, ke tanah, diambil oleh mereka, diusapkan ke wajah dan kulit kulit mereka. Kalau mereka enam Rasulullah bicara, tidak ada satupun yang mengangkat suaranya. Diam. Nah, ya tidak ada yang berani mementang mata melihat wajah Rasulullah SAW segan dan hormat sampai Abdullah bin sampai Amr ibn As radhiyallahu an ya saking dia segannya dan hormatnya pada Rasulullah beliau mengatakan kalau kalian tanya kepadaku tentang ciri-ciri Rasulullah wajah Rasulullah saya tidak bisa menerangkannya karena nggak pernah berani mengangkat wajah di hadapan Rasulullah malu nah, nah Padahal sebelum itu beliau termasuk orang yang paling keras menentangannya kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ahlul hak Yang ketiga, baiknya mahabbatana wa haqqul mushtarak wa huwal iman dan hak yang bersama hak bersama antara Allah dan Rasulnya wa iman ubillahi billahi wa rusulihi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul wa ta'atullahi wa rasulihi taat kepada Allah taat kepada Rasul wa mahabbatullahi wa mahabbatu rusulihi cinta kepada Allah dan cinta kepada para rasulnya walakin hadihi akan tetapi ini semua sebetulnya lillahi aslan asalnya adalah cinta kepada Allah kalau dia butuh cinta kepada Allah taat kepada Allah kepada rasul pun dia jadi tabaan wali rusuli tabaan haqqillah mengikuti karena dia cinta kepada Allah maka dia pun pasti cinta kepada rasul jadi bisa dibalik Nah, mereka yang tidak mencintai Rasul berarti dia tidak mencintai Allah. Kenapa? Kalau dia betul mencintai Allah, dia akan mencintai Rasul. Kan tantangan juga Allah sebutkan, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni." Itu salah satu bentuk cinta kepada nah, kepada Allah. Bukti dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul yang dia wujudkan dengan apa? Mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Semua yang datang dari Rasul adalah pasti benar perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, tidak beribadah dengan mengada-ngada. Ibadahnya itu amaliyahnya itu di nah, dia sandarkan dia lihat dari ada tuntunannya tidak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hak yang bersama. ahlul haqqi, ahlul haq, ahli sunnah, ya'rifuna al-furqana baina hadhihi al-huquqi Sangat paham perbedaan antara tiga hak tersebut. Fayakumu nabi ubudiyatillah. Maka mereka pun menjalankan ibadah kepada Allah satu-satunya. Wa ikhlasuddin lahu. Memurnikan agama, memurnikan ibadah itu semuanya hanya kepada Allah. Untuk Allah saja. Wa yakumuna bihaqqi rusulihi. Mereka pun menjalankan memenuhi hak-hak rasulnya dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auliyahi dan wali-walinya ala istilafi manazilihim wa maratibihim. Mereka menjalankan hak rasulnya terutama dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai beliau dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Mereka mencintai pula wali-wali yang betul-betul wali. Ya, bukan asal-asalnya wali, mereka sedikit punya anu apa namanya? hal-hal yang aneh luar biasa ya itu dianggap wali hadapkan mereka kata para ulama kepada Al-Quran dan Sunnah kalau dia masya Allah melakukan bid'ah ya banyak bid'ah bid'ahnya masya Allah tahlilan segala macam Ya terus punya karok istilahnya keajaiban keajaiban itu bukan wali Allah ya walaupun dia jalan di atas air hadapkan dia pada sunnah kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i sendiri menyebutkan hadapkan lihat pada ajaran Nabi SAW Jangan tertipu dengan orang yang bisa terbang di udara ataupun dia bisa jalan air. Hadapkan kepada sunnah Rasulullah. Nah, kalau dia memang kokoh teguh di atas sunnah itu, maka memang dia wali. Kalau tidak, melakukan perbuatan kebidahan, ya. Nah. <clears throat> nah, yang kalau misalnya apa, yang sering terlihat dia masya Allah orang-orang yang seperti ini kan di, dibisikan ataupun dapatkan wangsit ataupun mimpi itu kan disuruh melakukan amalia-amalia. Nanti akan diberikan amal apa namanya buahnya apa? Kalau dia ngikuti apa yang dalam mimpinya itu keajaiban kekuatan ini dan itu. Coba kalau misalnya mimpi, nah di apa namanya nggak pernah ada yang ceritanya mereka disuruh untuk taat kepada Allah dengan murni dengan ikhlas, nggak ada kan? Paling cuma amalia amalia amalia. Nah, Amalan ini, amalan ini, amalan itu, amalan itu. Zikir ini, zikir itu. Nanti baca ini seribu kali, dapat baca itu nanti seratus kali. Di tempat ini, tempat itu. Nah, itu yang disenangi syaitan. Nah. Wallahu a'lam. Nah, ini dulu. Insyaallah masail kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah.